Bismillahirrahmanirrahim. Wal makola tusar di satu wal isyun. Utai makolah kang kaping. Wal makola tusar di satu wal isyun. Utawi makalah kang kaping enam wal isrona lan rong Iku ngene. Auha paring wahyu sapa Allah taala, sapa Allah taala ila badil anbiya maring sebagian pira-pira nabi. Auha paring wahyu sapa Auha paring wahyu sapa Allah sapa Allah taala ila badil anbiya maring sebagian pira-pira nabi alisan. Dawe Allah teng para nabi nyata man yani bil mauti wa yuhibbuni adkhal dulu jannah man utai sabane wong lagi ya ketemu sapa ni ing ingsun oleh ketemu misalnya bil mauti kelawan mati wa wa hale teman yuhibbu iku seneng sapa man ing ingsun ayo aku tegese bronto sapa man ilaya maring ingsun wa yarghabu lan tegese seneng sapa wong fima ing dalam perkara inti kang ing sanding ingsun minastawa bisa ganjaran atau tu mongko mlebu ana ingsun ing man jannati ing Adkhal tu mongko mlebu ana ingsun ing man jannati ing swarga. Wal waman lakiyani waman tisapane wong lakiya ketemu sapa man ingsun dimoti lan mati. Wa huwa ya khofuni wal halu halu ta keadaane iku ya khofuni wa ti wong ya khofu di sapa man ingsun. Manane ya khofu di sapa man ada di ing seksa ingsun ajenab tuhu nari mongko ngedono itu. ajenab tu mongko ngedono itu. Terus ini kalau nomor sendiri tenggiri Quran lo. Robi naguna Robi jibubni wa baniya anda hel asnam. Jadi Robi bukan itu usubni kalau aku ini ngedono panjenengan ya itu. Songko nyembah nopo berhala. Ajnab tuhu mongko ngedono insun bu ingman nari ing rokok. Wong sing aku ya tak dono kon rokok. Waman desa pani wong laki ya ketemu sokoman yang sun bil mati lan mati. Bahwa hal itu ya mani iku yastahi iku isen sokoman ini sange ingsun. Di antang kopi do gambar cinta kakeker. Kakeker niku gak ngambil sikap apa nafsu awak dhewe iman. Kakeker misain sanging perkoro apa ayo perono krana wedi iko sange sanging siksa Allah ala lan kemarin dalam sek. Tapi mangan berlebihan wedi hisap atau kopo hisap. Uang sing duwe isin be aku. pangeran ansai mongko maringi lali ingsun. Ansai mongko maringi lali ingsun al hafadul ta ing propro malaikat sing tukang nulis amal. Ail malaikat atau kese malaikat Allah di narupan malaikat. Kataku kang podo nulis sapa malaikat amalahu ing malaikat. Wong sing diisin be aku iku malaikat sing tukang nulis ngamal tak paringi lali. Anse itu mau mari nyilali ingsun al hafadhu tak malaikat sing tukang joko tak lalek no am bahu em eling dosa-dosane wong. Padahal kalau lalu kira minallah ta'ala ya Allah ta'ala alihi atas ini Ini berita dunia kalau jenengan kita terus wong sing beli sing pengiran itu malaikat sing tukang nulis elek wong itu diparingi Allah Ini penting kalau Iya malaikat itu ya makhluk di soal paling lah Malaikat itu ya, kadang-kadang dia ya lali. Kalau dikersano Allah lali dan orang gue ya alasan eksot yang sing dikekasih Allah. Itu yang yang sing diizin berapa? Allah. Nah izin itu ukurannya yang tenang tak sabu gue apa susah terus izin di pangeran sama kali gak itu ke senang terus kalau koyo agak tidur bisa itu ukurannya mati dan kalau ngaji temu di budi sering cerita di rumah anak tenang kalau ngaji temu di budi sering cerita termasuk tentang tulisannya Habib Zain bin Sumit itu ditulis murid-murid Habib Zain itu alimul Madinah tadi kita yang Madinah ya alim alimnya Habib Zain itu seminar gitu termasuk golongan kita terus seminar tadi ulama top kan karuan Zain Muhammad Sandi ini Yaman Muntar Habib Salim Asyarafi untuk Habib Umar Hafid Biasanya santri-santri Indonesia ke ngaji dengan saya itu Pak Hafid Datang Nabi Nara Habib Zain bin Sembri Lalu beliau cerita Abdul Abdul Al Haddad itu sering takut Misalnya kalau tamu kita Coba ngaji nanti Ngaji nih Ustaz Niki Ustaz Tom tahu nangis pas nangis Selera di ngaji Uang uang sombong, uang Orang iso nangis berarti boy boy orang dulu Terus ini dalam madhab Sayyid Abdul Hasan Asadili wali Nah, Allah susah ya Pokoknya-pokoknya orang hormati pengiran Orang hormati pengiran yang gini, kok susah Itu yang ini Itu dua madhab besar dalam masalah kutori kelafir Dalam menambah darah ini ini kabel jenenge istighfar Istighfar itu isi Ukurannya rajin jelas Orang jelas mana setiap orang variasi ini duduk kalau mau jadi wali udah Kemana? Itu buat mana? Anggur pakanan di mana? Mesti takoi. Pak ini uridu ang akalab dasar bidikmah. Ini ceritanya kita kalmi dulu. Aku itu kepengen setiap saat itu akalab dasar nganggur ini nikmati. Kemangan itu nikmat, jagungan itu nikmat. Aku itu kepengen udah selalu nganggurni utawa lakoni nganggur nih mati awas Subhanahu Malah nih ben eling Sampai ini jadi wali, mergo nak mangan itu kaya ini nasional Jadi ini sering jadi wali, muka sapa malah nafas mahal Jadi ini alasannya apa? Ini uridu an atalab dasar nikmati Aku kepengen setiap saat membeli nikmati Madhab istifya, madhab hayam minal Allah Ini ukurannya macam-macam ini mazhab Abu Bakar itu dianggap lebih afdol timbang mazhab Umar senajan Umar itu semua menegakkan kebenaran kok Abu Bakar itu takut itu kenapa dengan jalan mana aku bisa nak sering mangan kok sering mimpi untungnya nah hubungannya no nah, ya sama pangeran kok udah mau misalkan Wong wis arane ngumpul bisa niku ya tuh Gitu. Jadi eh, cara wali dekat Allah itu Caranya nah, gitu. Oma itu yang ilmu ini masyur Nabi Ayub itu nanti melarat terus suge Terus bersuci melarat terus suge bergedu Terus suge bergedu di kamar Ada walang emas itu nempel Dikejar Dikejar barang kok Joko walang emas itu ceplok uwek jadi disali Coba itu sak piroe dibukti Gojok ke pangeran. Yo ya, banyu kowe ku kawula aku kekasihku kedunyan ngono. Apa terus sugih ngono kok saiki ku apa mbok sahari. Sinten sing Gusti sing tiyang sing mboten rahmat. Mesti sing nate warak sange rahmate jenengan mesti. Mana pe Omar yo nang ngene sing saged warak sange rahmate jenengan niku. Kok ada rahmat apa timbat berbeda srewo. Isin mbok pangeran kok sawangane sira buta rahmate umat jabang itu. Tapi orang krono anut tapi ayo bener watak itu. Fa ini mula kinani anbarokatika. Masa kalau suka dulu orang kau isolok pas orang mati. Jadi ono ya tak jumpo. Kau sawangan itu honor mati jenengan kok orang tak jumpo. Sawangan itu kok ngembar honor mati. Gue iya. macam-macam. Isin itu pokoknya walhasil isin itu ukuran itu gak jelas. Wal makalah sabi atwal isyrun de makalah kang kaping itu wal isyrun dalam pulau anak bila bin terjadi wawan anhu. Gawe ngeten. Ati maftaratahu alaika takun ahbadan nas. Ati nekakno sira. Kowe nekakno utawa nekani main perkoro perkara. kata ada itu. Ada yo ati, mane darani adaan. Adi nekani siro ama mak ing apa wae to kang majibna sapa Allah awo, alika ing atase sira. Oleh nekani ditamam lan sira. Aku mengkono sira abadan nas iku wong paling ahli kerja. Ayat tasir tegese dadi siro, so kata soro ya siro tasir tegese dadi siro. Jadi iku aksaron nas iku akeh manusa paling ibadah. Wis sekali nglakoni fardhu Allah, cari metode atau cara yang paling sempurna mesti itu takul dan nas Wastani lan ngeduwi sira maharim Allah ing ya, pira-pira barang sing diharamna Allah takul mengkono sira ku dan nas itu suci Jadi juga itu Quran ora kok dalil ya, kosong lawan allah mboten tenaga gak maksiat niku ngene kok. Juga Quran itu ngeduwi barang-barang sing diharamna Allah Subhanahu wa taala. Eta eh, sir tegesi dadi sira iku aksara nasi wa kake manusa apane buhdol apa ya? gedine litunya maring dunya. Wa iratan la akeh mingune ana saking dunya. Yang ngerti haram berarti dadi wong paling apa? Suci. Wardo lan ridho sira bima lan perkara sama kang berki sapa apa wala kamar sira minar rezeki sang. Lan kowe kudu ridho wae sing dibagi karo pangeran. Aku mongko sira Aku mongko sira ku afnan nas manusia. Eta dari kesitu di siro itu akar nasi agak yang menusu apa nih malam dunia Wal makalah samina wal isyrun an soleh al murabidi radhiyallahu wawan semua tuh al nuwe nuriu jeneng jeneng nisbat Pak Ida ini sebab itu ketika ini Basi Beri di Basi Beri Wabai Bangun itu ada kitab namanya Al-Qolaid Al-Lu'iyah termasuk Pak Ida menganalisis nama-nama ajam Jadi beliau nama jam nak kue rano itu rapat di pompo kurang kena cina poni mana darah aja ajar pas nabi masih dengan lengi baik dengan nama ajar mau ajar pas nabi masih jeneng ajam itu biar dia rano nahune rano eropes terserah kue pas hmm. nabi masih oleh saat mampir Tirmidzi gue aku ya rano KTP ini pas ibu yang lahir gue jenenge Tirmidzi ono sing Tarmidzi nang Jakarta itu wong dari Tarmidzi agam deh Turmudi. Apa semua moto? Turmudi. Ya, mulai karo Turmudi sik sugeng ta jenenge kok boleh lah. Wis piro? Ya jane nak moto mung Turmudi ta Turmudi. Hah? Yo beda-beda. Apa tam kok moto? Turmudi. Apa noto? Turmudi. semua moto Tarmudi. Ya sing jadi menteri yo. Ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, Imam Mustukhri yang ono sing maca Istokhri. Tahu krungu ngono. Istokhri kan sing maca. Terus kan ahli fikih ono jenenge Sibro Mulasi. Nah, piye kene maca Sibro Milisi gitu kan sing maca. Sibro Mulasi. Nah, jadi kula niku ngaji yang jeneng orang niku beda kiai ku beda jeneng. Enggak <laughs> gak maca Sibro Mulasi. <laughs> Nah, ya Sibro Milisi, sing maca si promulasi. Mergo jeneng ajam ora kena mbok ero. Dise wali-walime wong Jawa iku Mbah Mahfud termasuk. Nak wong Arab maca tuh turmusi, padahal sana jenenge termas tapi nak maca tuh turmusi di doman. saya. Ono sing maca tuh tarmasi. Mergo yang mau ajam loh. Kalau nanti kecelek bangun, uang penting sinau, keturunan yang soleh sesuai rak soleh, masuk bambai keblok lah. Imam Bukhari itu jenenge itu Muhammad bin gak jenenge Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mubiro bin Berdasba Berdasba itu orang kene gak paling yang besar, min besar Bardasbah. Jadi orang kene besar, min bos ora mana nih. Akhirnya kita kira mau harus Bardasbah harus mau Bardasbah. Akhirnya mau coba Bardasbah ini ya. Tapi harus mau coba Bardasbah Ajamiyun Faslah ini. Mas Jadi Mbak itu ya, Pas lagi Mas Jadi jeneng Adam itu Nah, syukur-syukur ganti guru, nanti guru ya rontok orang tapak-tapak Nah, tapi masalah guru dia kadang ya ramu ya. untuk tenang juga Gila ya apa? Nanti itu telu terkenal kafe Terkenal di Turmudi Tirmidhi Tirmidhi terkenal, orang Sumatera nak muni orang Turmudi Tarmuji <laughs> Ya, syukur jadi soleh jeneng ngono guys. iling kan, oh ajamiyun ya, pas nabi masih. Mereka awalnya gue sengal ngelak uang. Di se era Ibnu Malik, uang alim, uang Andalusia, uang alim dari Andalusia, Andalusia itu sepanjang Uang sepanjang lu nak darah ini yo Sevilla. Karena lo klub neng sepanjang jadi uang. Barang uang Arab, resolusi Sevilla di Asyik dia, kata yang Oh, Mulai Cordoba. Cordoba wong Arab ra iso muni Kurtubi. Kurtubi sangka kata Kurtuba terus muni apa? Kurtubi. Wong Arab ra iso ngeja ora negarane. Ya akhirnya ya wis karuan Jadi Sevilla jadi Sibli. Andalusia jadi Al-Andalusia. Neng kono dhewe ana ale, kita kan wong Jawa, ya ini wong Jawa, nek wong Arab ni Al Jawi, nabi Al itu opo ngene dhewe ora ana ale, tapi Al sing nabi Al itu, ya, Ini muni Jawa ini malah wawane disuka, dikasro ya. Ya Jawa, ya Jawi. Iya. Gak boleh di jeneng Jawa. Ngalah-ngalah. Wis repot. Kok ajam mekono. Nek di Eropa, mboten kena apa? iya. Anahu saat temannya soleh al-markoti Iku itu liwatan sopo soleh Itu hati dia iklan sebagainya biro-biro Pakola mengucap sopo soleh Kita ini ya dia itu biro-biro oma yang biro daerah Aina ahlu Aina kundi ahlu itu keluarga siro aina tegesi kundi mukli suka Tegesi wong sing ini kue Wong mukli suki sing ini kue Al-awaluna awal kang awal kata Wa ila fatafat ngonten iku angsal Mu'anas yang sami kakak Wa aina lan iku Omar Ruki utawi sing bangun-bangun kuwe e banyu pitik sing bangun. Almaduna kan mereka. Jadi misalnya kene bangunan sing megah-megah, kok istana Malakana sing megah-megah. Sing bangun yo ya mati, sing beda yo ya mati. Lu dibangun megah ngene iki bangun sapa? Bangun rajulan bisa kira jane wis mati. Lah iya cari bangun gede kok ditinggal mati. Nanti kira bangun rumah iki kok berarti sudut. Wis <laughs> jual pikire ora. Yang jelas kok aneh bangun rumah jadi bisa Sabu Soleh Al Markoti ngono Oh, mewah ini, gaweane ini iki? Raja iki. tiga apa? tiga rojo, raja putri ini, tiga mek permaisuri. saya ini ndi? Wis do mati. Iya piye lho dibangun gak ini malah tinggal. Jadi iya, nih, mensucikan diri. Bemen diri ya orang ngomong. Habis sesuai kayak akhirnya kayak nyimpul loe di belakang radio mah itu bagus. Oke, aneh tak tinggal. ulama tak kok imam di judul kuburan. Nah itu sing omah iki, iku ora permanen, sing permanen iku alamate. Ya alamat di kuburan. Kalau tilan apa mungkin dia pengen kan. lah masa neng omah itu omah ora permanen, sing permanen kok kubu. Wa aina lan iku di sukanu kile sing pira-pira manggon. Ya bocok ki cek kasami. Pokoke masalah muannas majazi ya iya ini fleksibel. Ail abdamu ra saya sing dhisik kabeh. Ail abdamuna tegese sing dhisik-dhisik kabeh. Endi sing manggoni kowe dhisik endi? Kata mongko dadi ucap biye kelawan iki dhewe soleh apa pun apa swara sing kapok. Namanya dene wali. Wong ngomongi omah mati, omah barang mati. Kampung ya barang mati. Diomongi wali iso jawab, nek ngomong kowe yang meneng ae. <laughs> Ora wali, ora barang dia neng germeng ngomong ngono itu soha mongko jadi berdoa di ing soleh al muri sopo soe kono sing bungo. Nah, sami amu kok krungu sopo soleh sal tahu ing suarane soe. Tapi walam yoro lan orang ningali sopo soleh syak sohu ing gelit gelit atau ing wong wongane soe. Cucuk ono wong sing jawab bengok. Tapi orang kita wongnya tapi krungu suarane buan terbengok. Jawabnya ini, in koto at asarum baliyat tahta turabi adzamum wa akmalum kola ida. In at jadi wis entek opo asaruhum, alamat-alamat mereka atau titisan-titisan mereka atau petilasan-petilasan mereka, ya alamatun dari alamat mereka. Wa dan ya rusak, evanya tegese rusak tahta turabi ana ini sore lemah ku sambung jasad-jasadnya wong Nah, sing ijek wa bagia tan ijek apa amal lu biro-biro ngamale wong akeh. itu iku kala ijek iku barang sing no Atma kon tegese barang sing no fi anakihim ing dalem bulu-bulune wong. Jadi Allah mulai rian yang bermodern, jadi catatan amal itu no jadi kok cip. Kalau wong nak kaji, itu kan dikalungnya data diri. Tapi sebenarnya ini mau data diri, wong apik. Tapi itu no catatan. Jadi kok nak kue yang masar ini kalau cipe, beli titik merah untuk rokok. Bisa titik biru ya, warga. Nah, kedap-kedap ditangguh nonteng. Eh, iya. nah, Ayo mereka, apa? Akwa konfi anaki. wakul wa kullu insanin alzamnahu qa'irahu fi 'unuqi wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitabai yalqahu napa? Masyhur terus ikra kita berkafa fi nafsika al 'alaika hasib. Ini amal sing akeh, jadi sing akeh sing ikhlas juga akeh terus ini. Wal makola atas si awal isyirun te makola kang kaping songo likur an alien radhiyallahu anhu wa kar roma wajah. Ini Sayyidina Ali ini luar biasa kita ngendikan tentang sosial itu hebat. Kita warai cara sosial cara kira Ali ngendikan ini. Kan Tafadol ala man syi'ta. Fa anta amiru. Wadah matane ini. Tafadol gawe apik siro? Fadl ini sama kata barang api, api lamari tak fadl gawe api siro, alamat yang atas semua. Sikta kang karep siro, anta mengotai siro itu mesti amiru, jadi pemimpin, pemimpin yang mana sikta. Wes tak, yang sing lo mau be uang, uang gak fasilitas, engkau otomatis dia ke pemimpin. Otomatis pemimpin. misalnya orang marah, sampai rumah buat sangoni, buat silai mobil, terus mesti sampai kue sampun apa. Ini partai politik apa yang ini nyervis. Yang ngomong nyervis terus dia ngapik, dia fasik, tetap takat bel ala aman sita fa antara amin. Ai asin tegese ngapi isiro ilahi maring mansita, wa anim lan maring ini masiro alih ngatasi man mansita, fa anta amin. Ai in ahsan ta tegese lamun ngapi isiro ilah saksin maring wong suwiji bil atau iklan peparing sirta mau dadi sira. Amiro niku pemimpin lagu maring saksin. Wah, guys, wes sunai pangeran yang gerono wong lomo tidak pemimpin. Masuk antar preman kok. Misalnya ngeten, ono geng preman A, ono geng preman B. Sing B yo preman tapi lomo be anak buah, sing A gak lomo. Kira-kira solid, ya solid gengnya B berbomo lomo. Jadi gampang ngedalek anak buah mergo B lo lo. Jadi wong fasek, jadi wong ape, udah lomo itu ngendali. Maka fatul ala mansita, pak antan kok amin. Was'ala jalu osiro man ing wong sita kang karep siro. Fa anta mongko te sira iku asiruhu dadi tawanane man sita. Sa ngali ngalimo sundul langit. Gus sundul langit lah. Penggawe jalu kaji-kaji, penggawe jalu wong-wong. Ino tetep ya. kowe dadi anak bu. Ya, jadi gue jaluk, gue ngalim atau kaji atau gus gede. Jaluk, aku itu gue. Tapi gue tanya yang tenang terus aku Gue nonton ini, nonton ini mau kaji, terkaji kaji mau niatnya bodoh kan keren nang gus gede ngalim mbok terima ngenteni omongane nah, kaji sak mergo salah ya. ya ya wong jaluk iku amir asiru jadi tawa tawa Ewas eh, al tegese jaluk asira anasa yang manusa main perkoro tahta juga butuh sira untuk mengambilan mali sing punya wal ini. Pak ini kita tamu kalamun kudu ilah saksi saksi maring tidak jika ing dalam korong-korong malam ilam Sirta mongko dadi sira abdan dadi budak lagu kedirman. Mergo poli anan nufusa krono sak temene pira-pira ati utawa perasaane ati ku jubilat. Iku diwatakno apa nufus? Jibilah ku watak. Jubilat iku diwatakno apa nufus? Diwatakno bi hubbiman lan seneng wong ahsana kang ngapi sapa man ilaiha maring nufus. ini iki jenengan kula ijazah ini masalah sing sensitif sing kita ketemu Allah Subhanahu wa taala. Salahnya tenung tak wedi niku masalahnya wonten yang soleh tapi sinis kalau balik malik ono wong soleh tapi salah salah to sinis e krono hukume ya Allah kalau balik malik salah to sinis e krono hukume kalau kula ini, sampean aku ganut kula tapi ini rumah loman Ada yang kampung mau orang dua ayu, orang tua engke, orang dua ayu, orang tua engke. Karena Mustafa itu soleh, jinggo terkan isin apel ya izin, yang kayak duit ya izin. Kurang kayak duit udah order hasil akhirnya di soleh liwat rumah irawani ketemu kok oke pak atas nama kesalahan bagus kok, delok wong ramah mahram ramah masih, masih, masih. tapi kadang-kadang orang pesaing orang wong rasulat, orang ono PKI senengane ngirimi jajan nah, ketemu ramah kebutuhane rondo dicukupi singkat cerita si rondo tadi mutus nol nak wong soleh itu gak ngono sing untung aku wong fasik jadi hati ini lu senang wong fasik timbang wong so. Iku iku ana hisabe ta ora nganti saiki bar. Tapi sing jelas nak soleh berlebihan ku repot. Mergo kita di kompetitor rupane tiyang nopo pas. Mane iku kan Makanya kadang-kadang kanthi nabi yang ning tiba di disifati apa? Wayam si ma'al armalati lan nabi ku kadang-kadang mengaku ma'al armalati sertane rontu. Ya dia ada kompetitor. Senajan tuh kita orang arah iso kayak Nabi, misalnya Nabi aku akrab orang arah jadi fitnah. Kalau Nabi mesti ngajak sahabat atau tahu puluhan. Jadi Nabi misalnya orang orang sing rawat jadi fitnah. Nah, ini itu soal sahabat dia. Kok pantangannya puluhan puluhan marifet. Dua, nak ngendikan pengandani di depan umum, tapi tetap ada servis. Khawatir ya nak rodo di servis wong fasik, kok jadi bermental. Perkara nak uang mesti anut sing Fisik jubilatin nufus ala kudiman ahsanan wa ilai Mulanya ini masalah-masalah yang kita itu Saya ini misalnya Kalau kiai soleh gedeng DPR Kalau DPR guyu-guyu janji pegawainya bodoh Sehingga ini pernah Akhirnya DPR pengaruhnya gede Ya ini mah bermu sama lah Uang anak semua orang bener Ya uang iya, sih seneng sing ramah sing api ya. Lagi menceng lewat wae ya. Sing seneng itu sopoh ini masalah-masalah sing Karena kaji Nabi nanti Dewi Pengiran walaupun tafadol Khalilul albi dan fatu min Muhammad bahwa itu kasar be uang mesti uang bu. Ini masalah sih kita ular roh sampai ilah yobil. Kalau nanti ngaji sebagian fasir nanti ketika kalau dengar sendiri. Ada Rasulullah, ada Muhammad, karena ayat dan biru fil kudus, wakana habban nasi Allah, wakana kata wakana. Wa ma'adhalika annahu law kana khalidul qalbi bilang satu bil khawli. Fa ada masalah atau atofiyah. Jadi ini nih mufasir tajim ini kan. Iki kajin Nabi. Kurang tope kanjeng Nabi. Dia akramul khalqi, dia ahabun nas ilau. Wah, iku enak salah sosial. Misalnya Nabi kok sinis be uang. Salah kelola sosial. Iku ae lan fatu min khawli. Uang iso bu buka. Wong nek trimo Salah sosial malah buyute Ya kan Nabi mu ayat di Ruhil Kudus Orang yang dikawal dengan Ruhil Kudus Orang paling dicintai Allah Iku enak salah sosial orang bisa lah. Apalagi di gitu. jadi misalnya orang LSM merapati sholat, rondo-rondo di di wong marat di orang pendampingnya. Jadi aja mau komentar, mau rokok. Jika orang simpati LSM gini, nggak bisa ini kompetisi di dunia ini kompetisi siapa yang aksana ya pasti di menurut kejubilah di nufus, yuhubiman ya aksana, ini. Ini masalah-masalah Ya, tapi orang orang terus kira perlu jadi orang sekuler terus rondo buat tiri wong ayu buat tiri lah kok nangkep leset wong iman sak wah ini kan masalah-masalah nih tapi nak kue ya terus mereka milih orang lain jadi kelola orang lain jadi macam-macam yo repot kampung yo repot aja nih cowok itu so tengah-tengah asal kayak mikir tuh cara misalnya kau khusus, khusyuk nak nangani langsung berapa pantas ngomong sih pantas gitu untuk sering paruhin kan cara jatuh kan gak rugi bagi Islam paham ya tapi Rufin kok cerita apa ini dididik dia itu. Tapi apa saya lagi kita subuh. Jadi kok Tak jadi jadi so harmoni. Sementing apapun itu kita mikir. Ibu sirine kena opo ulama-ulama di sini. Jo kadang-kadang yang saya rontok-rontok nyerempet ngalah malah. Saya lo nanti ini masih masalah fakir sing ilah yomil. Ya, ya. Terkenal sunan gunang jadi ya, gong. Gong itu alat malah. Yo rontok karam pikir itu haram moga Tapi kalau si bini ini ya, mogok. Jadi misalnya pertanyaannya moga haram moga itu haram moga alat malah. orang ono wong orang ora salat nganggo gong wong do Terus dijak aiban dijak faham-faham ateis. Gue mau nganggo gong perkara haram. Kono pengaruhnya gede gue orang, Terus ya takut pangeran. Kowe orang nganggup gong ngomong nganggup gong terus pengaruhnya apa? Kalau di haram itu alat malah. Lah, ya oke haram. Saiki kembar nopo nganut wong fasik. Iya lah didelok bonge haram tapi kayak ngembar nopo nganut wong fasik. Mereka kowe mau kreasi gawe Itu masalah-masalah yang sampai kiamat orang-orang baik mesti hilaf ila yaumil kiamat. Karena kita nggak bisa membuktikan. Artinya nggak bisa membuktikan kue sing lakoni ya orang mesti maslahat. Misalnya kue nganggup gong tenang kiai paguyuban seni. Wah, sing gawe kong Gong wong toto kong mergo kong e. jebule kesuwen nganti lali nak tidak dakwah. Mergo kau iku niat nekani. Tapi nak orang blas, jadi kiai pengajian serah alat musik ya misalnya ini ora wedok wape lubuhan sing boten halumu ilayah ibadah wa orang orang rasa sing ngono jadi <laughs> masalah sering sing repot Nah, masalah saya repot ini ibu buktekno nah itu benar-benar masalah Mari kita usah dikong hal tak haram semuanya. haram, gue ngaram no wali sih di antara metode ini kan, gue nangis mana deh Tapi kayak muni halal, doi. Iya. Kalau jenar orang takok kue kok kayak komentar, aku juga gumun, gue yang GR, gue yang ulama, sing fatwanya ditunggu, tunggu orang gue kok ngomong. Ya, tanggung juga pernah menggawe ya tuh. Itu masalah sing angel. Uh, itu paling angel nih. Saya ini kalau lu mau gimana? Ini ruang lo tenang. Mendikannya kan tidak apa? siapa le? Asaho sajarotun min sajaril jami. Aksoruha mutadaliyatun ilal ardi. Faman akhoda bi uslimiha Kodahu dalikal kusnu hatta kodahu ilal jami. Lomo iku wet sing asline sing suara. Kowe dadi jenenge luwe kuwe gudi sing apa jenenge asluhan sing pokok. Oyote ning nomor Suara. Tapi pang-pange iku mutadaliyatun ilal ar. Pang-pange iku dodok bumi. Uang sing mau berarti nyekeli pangiku sampai pangiku diunggahi di lusuri sampai kodaru ilal jernah Akhirnya dia dok suar. Saya kita berdiri. Nanti ono uang gento gento fase ono uang wedok ayu netral maksudnya netral itu urung diminta lonte ya kalau kalian mana sih urung diminta lonte uang fase ini lu mau seringnya kayak duwe seringnya habis ya pertama kan ya zino hasil terus sawit muni wis mas aku harus sampai yang mati udah panas Menurut saya, wah, akhirnya cara dohir jadi uang fasikoh, jadi uang ayu. Tapi nak misalnya wong fasik ini ngelomani jaiku terus ono wong soleh yang ngelomani. Jadi itu itu yang ngomong, pon keluar dari jenengan. Gue napa nawar dulu. Disitu yo ya ngaji, aku pakaian jebloter teman-teman haram. Nah, kita ini nggak pernah tahu apakah kita disalahkan saat tidak sakok sama orang ini yang kemudian karena sakoknya wong fasik wong ini kita wong. Kita tidak pernah tahu. Gue saudara rentus wajib sakok benar-benar wong soleh imanmu sepiro, orang barso barsako yo opa jadi baru bos orang ngaju kalau mani roh tak tasane lah semuanya itu orang raro ilah yaumil susah nggak urut gua rasa sok suci kalau masalah-masalah itu mustabiat tuh jadi al halal bayinun nah, kalau ngekek sofa mesti halal agak kan gak kena dipurih papa kan gak mungkin nafsu paham ya Wal haram bayinun zina mesti haram. Tapi nak babena ku mak antarané halal haram ana umurun sedadi. Mau koyo ngapiki wong ayu. Bingung nopo? Kalau halal haram. Sing isih dikompetisino lho. Kecuali ngayu bojone wong karwan haram dong, uang wong kok apiki. <laughs> Sembrono. di kompetisi dikompetisino. saya rawan ketarik sana. Ketarik. juga rawan wong ayu uang wong preman, wong galah. Itu siri ini kadang-kadang orang soleh banyak yang nggak Tapi kena arah kuat ya orang salah. Karena alhamdulillah di Indonesia kalau gus terkenal di Jawa Timur, dengan ada yang nakal-nakal, ya orang ilmu, ya orang nopo. Sing lentang aliran itu ya orang ilmu, ilmu rawani nanti. Jadi kabeh kok orang nopo. Sementara kok syukur orang nafsu. Kau biaya biaya itu li anan nufusa jubilah bihub biman aksana nafsu no seneng wong sing ati. Ane kena apa masyarakat kok agak sing mondok. Kok kiai rata-rata apian mbek tangga-tangga. Akhire jadi figur idola. Figur idola terus wong kampung-kampung wis mondok wae ben kaya Pak Iku, ben kaya Pak Yai. Nah, misalnya kita jadi figur kiai penggawean bid'ahno wong, aramno wong, wong gak semprit, salah no. yo ibu-ibu sing di anak IJSD amit-amit kaya wong ibu. Jadi <laughs> ora ono. Jadi kabeh ono ilmune. Ono mereka kadang-kadang Nabi disifati wayam si ma'al ar tapi ya di Edmoni ya nabi misalnya dolan ya kayak wong terus di tempat terbuka ke wong itu nanti tempat terbuka orang orang rumah orang orang curiga masih masih Lani nabi yang paling juga nak layak luan rojilun tim rohate persepen persepen rawan fit tapi nak terbuka kayak gue misalnya nyuruh jauh di kiai pengajian umum atau jadi dosen ngaji nih mencari itu ini rasa muni halal, tapi itu relatif ringan, mereka terbuka. Terbuka. Terus hujan pantangan pantangan, nopo hulu. Nah, jadi lagi yang ngalim biasa di jagungan sampai misalnya ketemu mbak atau ketemu kondo nggak lama ngomongan biasa. Justru halal itu mereka di depan umum. Kadang-kadang mau apa malah jangan bagi momen bung itu. Justru nah di depan umum potensinya malah halal, mereka orang persep Nah, no kiai itu disalahno malah anak jago ngomong jorong lu malah bahaya goblok. Jadi tak kepen halal malah ngomongnya harus di depan umum. Dan misalnya orang roda ayu lu kayak open dakwah itu. Wah ini perapatan. Kamu ngomong gitu. Wah coba lah. Brunut nih kamar. Kamu yuk. Wah jorong wong lu. Wah salah paham lu. <laughs> Ya malah masalah. Paham Jadi nak iso ya malah di depan umum. Kau pantangannya nabi kukulu. Kukulu. Wah. Aneh. Kalau kalau orang alim alim itu biasa, kadang-kadang kalau sering rawon sholat, kalau sering rawon. saya Habib itu ya berdua tamu putri, bahkan Yai ya berdua tamu. Tapi kan di depan umum, di tamu-tamu, sini ya wakil. Justru malah longgar di depan umum, rawon soleh terus. Terus longgar, nah di depan. Tapi kadang-kadang orang Kiai kurang ilmu nih, jadi nak oh, kalau orang eh, ngomong jorosin rawon apa nih? Justru akhirnya mau berkembang potensi halal, potensi orang meninggal. halal di depan umum kan ora pati pola nanti dulu nggak akeh pola lagi eh Kau kan nyon orang rondo nenggone gunung gitu jadi apa ibu yo gunung perapatan jejeran kok. Lalu pas jelalatan sini sini dong dengar doang akeh dah api tangan udah api biye dah api pola mau dengar api wong nopo. Banyak masalah-masalah sing kita raroh ilayah bil masalah-masalah sing repot Wong fase itu di pengaruh berkeluman. Kalau kalian balik, wong fase itu di pengaruh berkeluman. Saya ini wong soleh orang lumo, terus wong anut wong fa. Ayo deh, ini lumo itu penting. Ini penyakit, lele penyakit itu medit. Kena nak wong soleh harus medit. Akhirnya wong anut wong fa, set sing lo. Akhirnya dunia ru. Ini Nabi Allah bilang minal jubli wal bukhal Dari Nabi bilang Minal bukhli Sangi sifat Nah istilah Quran wa mayu kosuh kalau nafs. Wong sini song ngilangi sifat Allah. Eh contoh gampang misalnya ngerti. Misalnya kata saya kayak Rohingya. Alhamdulillah masuk kader-kader di nyumbang kayak kena Rohingya. Jadi misalnya Rohingya tersiksa kayak terus Bangladesh menolak misalnya Indonesia menolak terus misalnya Yuan Zhao sing nampung Australia atau negara-negara non muslim mereka dihormat terus yang rasul tanja sampai non muslim kalau mereka jadi non muslim ya gue sengkeri Contoh contohnya nampung imigrasi itu juga ya tapi berat berat berat gue kudu kacer kacer kudu lebih tinggi tinggi nak gue gue kepengen ngapi uang gue nasi ngapi uang fasek malah re malah nopo re jadi kalau tuh TV tak jelas nomor rekeningnya masuk kacer kacer kalau ya. itu perkara ini gue dingin ilingan nak gue ngapain? uang fasek malah re Uang kudu mikir. Kalau senang dengan fasil sing kalau cerita non Hada Rasulullah majat ma biru biru kudus Hada Rasulullah apa nasi ilallah Iku enak salah sosial lan faddu min khawli Umatnya sobu Saya salah sosial Nabi sini Nabi medit Umum Nabi medit Iku umatnya gubat Padahal Nabi sampai api Uang enak itu umatnya gubat Bergopo Sosial itu riskan Ada Nabi terkenal lo Ada masyur Wayu di Rabbah wala ya dosa ilan walau bi ahadi saubehi nabi ora tau nolak wong sing jaluk senajan to misale kabine loro jaluk wong sitok iki kan wala ya dosa ilan walau bi ahadi napa sampai orang sahabat itu ngene tak cerita nih takwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lu Nabi ini kan sering khutbah Orang saat ada pidato, khutbah Jumat ini gue mungkin pidato yang gue khusus, soal bil itu. khutbah itu tentang teks hadis cuma nanti, apa? Khutbah apa? Cuma orang aku jatuh kowe jam sholat punya orang MC dan maksudnya kenapa? kenapa tetap cuma niku. Kowe nanti dibantah. Kowe orang senang beda tuh padahal Nanti jelas sering khotbah. Mana ada apa? Bisa sembrono. Tadi gue mana ada khotbah. Oh, bocah. Dia kowe bayang nona tiga ku pidato koyo saiki. Terus MC-nya burir. Mau itu khas anak jeneng Rasulullah sallallahu Ya Allah, niku sembrono. Kayak sebayang no. Walhasil sok sahabat yang simpati ben Nabi. Singkat cerita itu no juga terbaik. Ben Nabi orang nganggu pakaian biasa tapi nak khusus mat Jumat itu ada apa? Pakaian yang khusus. zayi biasa nih siap jadi pakai baju terbaik. Singkat cerita Nabi ya seneng. Jadi ya, zina tuwa napa? Zina tuwa pakaian yang apa kan zina tuwa. Kulman haroma zina tuwa. Gak oleh diharam. Orang apa yang masjid, pokoknya walhasil entah berapa hari mau ke masjid. Orang orang jalur. Ya Rasulullah, cek api eh pakaian ini. Lah terus piye? Tapi tapi lucu tak. Lah terus piye cung? Ibu itu kayak nopo itu coplok ya. Coba apa? Coplok tiga nasi jaluk. Dilabrak kayak senyekei. Takem dulu. ya udah ngomong ya masa Takem gue roh nanti rumah-rumah nih. Masuk di sini seneng dijari tiga nopo, cuma tawa nih. Aku ngekek ora kanggo kowe, kanggo nabi, tekan kowe ngekek iki kok gelem. Sing ngekek mau apa? Terus Ya Nabi ya tenang wae, Nabi wis ganteng ae, kan kelambi elek juga ya ganteng, kan Nabi waktu-waktu itu kan rawan raga ganteng, permaksaan ini kan masalah. Alhasil terus, saya mau sing gawe ngene, terus mendingin, Aku itu wis tuwa mek mati. Aku itu wedi tenan ngadepi mung mati satu-satunya coro ini tak boleh mau karena lagi benut di muka aku nganggu kelambi oh sok ngono era oleh akhirnya sing ngamuk keras itu yo setelah tenan gue bungkus kayak lagi yo sama sila kapan yo kanjeng nabi kanjeng nabi us lo nah sekarang biasanya preman-preman ninggalan yang saya umbe konco nyamuk sini preman ya, kadang urusan dulu punya nyamuk jika wong sekelilingnya preman kadang utang jasa, mereka preman hanya nyanyut. Sehingga ini mak. Oke. Ini kalau suwon, mesti dihilangi. Orang mau rasa lebih Ya biaya orang ya, iya, iya, ukurane, rawalan rata keluar. Jadi nak mesti itu repot. Kuatir kita, kita medit itu kuatir kena hitop disalah no, mergo ono wong menarik, pasek, akhirnya dipengaruh, mergo lumane, si wong soleh, mantel no, mergo, lalu, ini kafe apa asakho tak bulan dia? lani lomo itu watai orang lomo lo nabi Ibrahim ono tamu langsung fajar api ijlin hani di orang no anak sah sah di jadi nabi orang kudu ya, ya Muhammad aku kai, tiga i wedus itu akol jabat ma benal jabal tiga i wedus antara gunung cilik loro itu merasa sedek sange kaki terang atas pek pek Masya Muhammad pun nanti tanya karena dia iman saya yakin dari Bruno Jalo kok lagi ya sih tak marah marah gue opot saat ada uang tapi kafe ya tentu orang kurang nah cara fakih uang ora oleh sodako fokus jadi nak kedi satu sewu maksimal ini gitu. selawe ora nah, sak miliar berarti ini orang atus seket itu ya kafe uang kurang tapi sing jelas kita itu kudu ngerti wong fase iki bisa menarik mergo melakukan ihsan ia melakukan apa? Ihsan. Jangan-jangan kita disalahno pangeran mergo sing fasik ihsan, sing soleh rapati ihsan. Dengan maksudnya yang penting. Waman ahabba syai'an kama qadir perkara fil hadis yang dalam hadis rupane waman ahab syai'an fa huwa asirun. Waman disapane wong ahabba iku seneng sapa man syai'an yang perkara fa huwa mongko utawi man wa asirun dadi tawanan lahu kedue ikhlas. Wali kali alinan karo dewe sidin ali karo mawah wajah. Ana uta ingsun abduman dadi kawulane wong. Alama kang mulang sapa man ya ingsun hafal wis huruf. Aku iku siap dadi pembantune wong sing mulang aku senajan to sak huruf. Saking siapa yang dadi pembantu fa insya mongko lamun karep sapa man alaman ya ba iso ngedol sapa man alaman ya ingsun. Dadi Sayyidina Ali pe mantune Nabi wong ali ngono loyal ali teng guru nganti aku iku budake guru. Pari basane didol aku ya gelem. Gelem. Kowe kongkon sithik gerem. Kulo urusan aku tenan. Paling sesuk nek nanti urusan kula nanti rapati sing di sarap. Dinali nabi guru piye fa insa kan mau keharapnya aku siap di tidur. Tidur selara-larane mau tidur. Tidur tapi nek demi guru dari sisi dinali fa insa kan fa insa amung nglamun karo sapa guru guru sing alamani harfan fa amung kadol sapa man eh. wa insa alamun karep sapa man atau kamu merdeka sapa man eh. Wastafni amman syi'ta fa kan nanti. Wastafni lan semuga siro aman sanging wong sita kang kangsu. Mana kowe aja butuh wong liyo sing buat pilih terserah kira butuh so. Kowe nak rabu toh wong iku fa kamu kau satemene siro nanti ubu iku setingkat mansi. Ya, Misalnya Sokala terkenal suga, Rizal Bakri terkenal suga. Kau kira tahu jaluk, radio utang jasa, lungguh jejer, bodoh dege, kewong kira utang jasa. Paham ya? Tapi kayak tanggamu tukang becak, tapi kayak utang rong saya urung nyaur. Ketemu, hindar, kamu diutang utang rong Tapi ketemu Abu Rizal Bakri kira diutang, ketemu. Pakai anak Allah murah Utang, jadi wastah nih aman sikta, fa innaka nadir. Kau butuh wong, wong iku misalnya. Fa innaka nadir, mesti kau seting, setingkat. Nganti rasid, setingkat mergo ibu. Ini nong butuh ibu. Eh iktafi tegese ngalapo cukup siro bima klan perkara ing daka kang ana ing sanding siro minar rizki sang rizki. Wala taftakir ana aja butuh siro fil mali ing dalem babagan dunya li maring wong tertentu. Wong tertentu honian misalnya kang sugih kasiril mali kang akeh dunyane. Fa ilam taftakir mongko lamun ora butuh siro ilahi maring ikilah honian wong sugih sirta mongko dadi siro ya honian sugih mislaus padane wong mereka ciri utama wong suge itu dia dua dewi apa-apa wae dewi ra buta wong liya. Saya saiki kiri kere ra buta wong liya, berarti podo podo. sugih. Iku gaya kenapa? Wal makola asala sunte makola kang kaping nomor 30 gua Nabi ayah Yahya bin Mu'ab. Rahimahullah gua wali. Tarkut dunia kuliah itu afdul akhirati kuliah. Tarkut dunia tinggal dunia kuliah sekalian dunia, Kabeh dunia buat tinggal. Maksudnya orang terus kira di dua orang misalnya di dua ya lillah. Wabe orientasinya Allah. Kota ninggal dunia secara keseluruhan itu berarti akhdul akhirat itu jupu akhirat kuliah sekalian akhirat. Lian aguma, karena saat ini dunia lan akhirat itu kader rota ini koyok maru loh. Sama ngerti maru, bujo. Jadi bujo loro itu koyok maru. Agar nyeneng no sito, merengut no sito. <laughs> Paham ya? Kena merengut no sito, nyeneng no sito. Misalnya kita bujuk Sri Mbak Zainab, terus kita cerita Sri, ah Zainab tak barno, bocah soalnya, di so kecangkeman, mesti kita dipuji-puji Sri, yo mas. Enak ke cerita, kamu bar, neng Singapura Mbak Zainab, baru pakai kartu kredit, kamu merangut lah. <laughs> Ya, jadi dari dunia sampai akhirat ngono, kayak jibo dunia, berarti maderoti, eh akhirat. Nah jibo akhirat maderoti dunia, pokoknya di anak rumah, kaptor roten, koyok maru, tuh. Lanak telu wah bingung nopo. <laughs> Belajar kancaku Nabi langsung papa. Mergo nak loro iku ana kompetitor. Nak telu itu mulai bingung, kompetitor itu bingung. Apa ngeranyam di wong nopo. Telu ini kan tiga garis. Nah, papa, sedengan terus iku ini kayak om mikul, mikul nak situ abot, nak loro gak. Ada kancam ayam tadi Tapi kok tambah kuru lha iku malah. Kadang jeluk kabeh, jeluk blojo kabeh, malah loro kabeh. Sampai dia cerita, Nabi Loro mujib. Nabi Jadi dia ini Nabi Loro. Ini nom di dikeran, ini buat tua dikeranyam, pindah gue enam dikeranyam. Bisa akhirnya turun masjid. Istri sak muda dan tua sama dengan masjid. <laughs> Jadi gue nggak tahu dikeranyam dua gue. Ya jajal lah ya tepat-tepatan. Ini gue keramat-keramatan. Tapi orang keramat lah nggak divisi tahu rais. Terus keranyam, terus rais. Di wong hujai macam-macam. Paman mukti sapane wong taro kang tinggal sapa man ha ing dunya, idunya tek tinggal ninggal Kulah Kula sakabehane dunya. Ya berarti tahu mau ngalah sapa man ha ing akhirat ayil akhirat si akhirat kula sakabehane akhirat. Orang yang meninggalkan dunia secara utuh ya berarti dia mengambil akhirat secara utuh. Paman mukti sapane wong aroto iku minggo sapa man ha dunya saing dunya bil di kelam total. kalau mau seneng sapa man al akhirat bukan akhirat. bukan seneng kafiran kafiran. Waman desa mani wong kula niku iki ada kan wis sinten Yahya bin Muhammad. Kula niku sak pinter-pintere ulama niku tetep gak ana papane nek Kanjeng Nabi. Kula niku apal hadis niku kan. Ini buat urusan sombong yang perlu cerita. Ulama itu dia tetap manusia. Jadi nak ngendikan bulan. Tapi dia kurang nabi. Jadi yo yo bener tapi orang bulat. Nopo nopo. Jadi kayak ini kan bulat. Soalnya arah karu karuan. Sampai sing alim yang mau coba bingung. Sudah dia dobel ngalor itu rajin. Nah nabi itu buat. Nabi nak ngendikan ku simpel terus wong ra eling ora iso. Jadi Nabi misalnya motivasi sodako ini kan ini kan sama-sama motivasi sodako. Nabi nak ngendikan ku simpelnya. Kalau jak apal tadi. Ya. Nanti Nabi kalau aku gak ada duit kata misalnya kalau simpel duit kalau aku kata Pesane ijek kalau simpel. Jadi Nabi itu motivasi wong ku sodako ini. Cung, jadi cara-cara Indonesia ini kalau terjemah dari Indonesia. Cung, wahala kami malika il, wahala kami malika. Dunia mu mau iki misalnya. Apa Nabi? Mata sodak kah fa'abokoita. Ono dunia sing mbok kekno, mbok sedekah. Ya iku sing amel. Fa'abokoita mengko dadi abadi. Kulo niku motivasi bujuk kula, anak kula, santri-santri kula. Kulo niku misalnya ono santri kepen format nyangoni utawa ono kitab. kita. Ibu eling mesti eling Misalnya aku di duit satu juta, misalnya di satu, juta. Tak simpen ning bank saya juta. Orang santri butuh tubuh kita, tak tukok orang atau sewu. Kalau di saudara belakang, kalau kadang tubuh kita kan bisa kerdus, misalnya kesolatan atau orang kerdus. Oke ini dewi nabi, itu sini cek. Karena ini nanti yang sampai akhirat, Dia ya, yang sampai. Jadi Nabi nak istilah no soda kok beruang semangat mata kata berarti apa kaita sing buat soda kok no, itu sini, sini. itu akhirat. Sementara sih gue simpen nih bang, gue simpen ning omah iso kok kegunaannya tidak man. Terus dunia kedua, ma akal tak faaf tak kue mangan, yo ya, gue jadi neta ayam, jadi gue mangan, jadi ya gue jadi WC. Kue dipakai yang, yo gue rusak. Akhirnya sahabat itu sudah kok biasa gertakoi, lima data sodakta, stop Kau yang mau kok kok? benar gue benih Jangan saat ini saat ini kalau tak dijak nol kan. Jadi misalnya beda satu juta, duit kirawan tadi, nah, duit kirawan tadi saya kata ibu dari rakyat no yatim santri so gitu. mereka aku beli ini. ketika dia usah jutaan tak tenan jadi so tak aku iso dapat saya kata ibu, lumayan ini saya kata ewu saya nah, malaikat penyakit. ah jadi kan jenengan nak ketika lu simple, jadi ya lu prinsip tuh juga bulat gini gini kan bulat Kau jubuk dunia kafe nih kalau akhirat kafe, jubuk akhirat kafe nih kalau dunia kafe. Nah jubuk separuh, separuh kan muter muter muter berber. Tapi kayak cuma yang ulama kualat. Mulai cerita, nabi itu lebih simple. nanti kan mata sotakta fa'abqaita mata sotakta fa'abqaita Kulo niku tuku kitab Said Muhammad jadi Abu Abdul Faruk. Nanti lali jumlahnya. Mergo kulo surat mbak. Kalau tamu sing seneng ngaji kulo suka. Mergo nek di dhuwit wedi. Di dhuwit iki juta entek misalnya tak go tuku pulsa, tak tak go marbar ora ono sing ijek. Secepat itu juga ada yang tak pakai sedekah. Tentu aku sebagai orang rasional dan sedekah milih sing prospek misalnya ning santri, ning mau ngaji. Meskipun ya sama siapa saja sudah kau baik, tapi kan ada yang berkelanjutan. Misalnya santri kan nanti punya oh, gerakan ngaji nih umat ya. Jadi tentu ini priori apa priori? Dan nanti nanti kan simpel. Mata sedek tak? Pangeran ya, tentu pangeran ya itu tadi. Pangeran nanti kan misalnya. Wama tukot dimu li anfusikum min khairin tajiduhu Kau senang dong ketemu aku, senang gusti ketemu jenengan. Yo nak senang ketemu aku itu order sih, order pesan tempat sih, pesan fasilitas sih. Kue misalnya apa nih Jakarta, enak di guys pesan hotel, pesan sarana, di urung pesan. Enak. Nah, anak kue ketemu pangeran pesan sih. Gusti kalau tuku suwargo lo adem tuku sabda. juta. Kalau tuku lebih dari, berarti kalau nak turun teng hotel, teng suwargo orang lebih pesan untuk urung naik roda. Jadi nak hitung pulau bidadari berang juta kan? Nah, Akhirnya sahabat itu nak sudah kau seneng. Kenapa kau sudah kau? Eh pesan sih ngawur ini jira lo order. Nah terus pengiran dah bawa mama tuh kau timun di anfusikum min khairin taji dulu hingga wow. Jadi sih buat disik nos buat pesan orang pengiran buat bawa mana? Tapi saya ini apa? Tapi nggak tahu pesan deh pengiran. Jadi dua satu juta sini rumah yang bagus bijak sih buat sudah kono. Wah semua kita simpen simpen orang panitia masjid lu bocah apa saya kayak ngono. Paham ya? Said Ali Zainal Abidin anak panitia masjid menanti pengajian itu tidak yakin. Kadang beliau itu ya pas santai-santai ya rada keganggu tapi tidak ini. Ketika itu takut ya Said Zainal Abidin. Jadi ya, nak wong jaluk dek seneng ya terus nembok kayak ini ini padahal ini ini saja. Marhaban biman hamala zati ila akhir. Jadi nak wong jaluk marhaban biman hamala zati ila akhir. Jadi apa? Matur nuwun cung sangu ono sing gawarno dadi bekali transfer ora tok. <laughs> woi nawar. Oh, panitia masjid eh, rai ini kira seneng bisa. Mestinya gak cocok gak cocok marhaban biman hamal aja di ilal. Kulon buatan sombong kadang-kadang orang panitia masjid dengan pulau. Terus orang pengajian nyumbang nyumbang. Terus yang sing panitia ini yang suka eh, nih. Ini butuh rokok. Cuma butuh masjid. Ya, <laughs> siap, siap, siap bangun. Kalau sering guyon, kalau sering kecil-kecil kan. Ya perkaranya aku itu gak mungkin sok suci tapi tak sampai nol lagi Nanti Tapi orang itu menjadi tahu. Kamu jangan melihat saya. Jadi misalnya Kowe ngekeki wong aja coba dulu uang itu beban bagi saya secara ekonomi beban. Kowe koyo LSM ae itu iso ngaji kok koyo LSM kelakuan kok ngono. Jadi nak kowe duwe uang sing rumah tambah baik marhaban biman hamal aja tidak uang itu sing tak kongkong transfer ning gue tengok-tengok ning Wong kudu ono tuh kau timu tuqaddimu fisikum anfusikum min khairin situ. Wong apa jima yang mono Wong ape jima iku aja niat mau perkara nafsu. Lan aturan jima bi nisa hukum harzul lakum fatu hartakum annasi. Dewe pengiran dhe wa qaddim li anfusikum. Kowe kudu gawe apa sing mbok somakno pengiran. Ibu Gusti kula jima di anak, mau anakku nerusno tauhid, anakku nerusno kalimat syariat, anakku kok ngawal agamanya kan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa qaddimu di anfusi. Kau buat takwa, alamu anakku melaku, gue kudu diorientasi, piye gue mesti coba ketemu pangeran, tuh harus yang bukan pangeran. Jadi kalau misalnya kalau kulo anak Hasan, kulo sering ngomong ngomong gitu juga. cukuman gitu ngomong Hasan namun piye piye gue sih ngerus tauhid, gue sih ngerus Quran. Kulo terkenal bermatian. Karena saya ada itu tidak melihat anak saya ini yang penuh Suatu saat saya pasti mati. Kalau doa sih ngerus itu Kecuali kayak gini, kalau bodoh, bodoh <laughs> ya, ya, bodoh terus ya. <laughs> Ya coba no anak sih nggak pilih kiri bodohmu, nah bodoh itu apa? Si akhiri, ya. Nah anak gua bodoh, ada anak gua kalau terus apa? Bodoh ya coba, udah jangan ini. Bodoh itu makhluk, dia so hilang, so tergi, tergigit. Angker banget terus saya ngabar. <laughs> Di sana kabar-kabar salam buat rumah. Ku pangeran. Jadi mulai keluar lah. Kadang kau dewi ulama. Si bulat deh. Ngaji ku bos. Kau kan masyur. Kaji nabi ku kan senangannya darah daging. Daging apa? Kiro asatin. Sambil itu. Soalnya orang ya, hasil tahu dia dia dia kiro asatin itu tiang ansor. Sehingga Aisyah sebagai istri ya nyimpen gue nabi. Nyimpen kanggo nabi ya malah jadi jadinya nabi pas sampai darah kok Aisyah sambil wedhus sendiri wong ansor gue aku sesuai ya, maaf Waduh kanjeng Nabi, kadung tek mau nong lo tak kekno. Wis kadung tek mau nong lo tak kekno. Jabe kanjeng Nabi ku kanjeng Nabi senabi tenan wong tak alim tak iman Nabi. Jabe Nabi, saya cuma ngomong wis entek, yo ya mergo mbok kekno wong malah ijek, malah kowe kuntek. Berarti tercatat ning dokumen akeh. Jadi nabi luar biasa. Jadi nak, mana orang sahabat berdiri, nabi nak didik. Orang orang saya ini didik lo mau ngarep wong ayo beli surga ke surga jelas kok. Oh, apa apaan? mau dia dhewe ora yakin mlebu swarga. Nah, nah, nah itu udah urine sing kunci nih, nanti taruh promosi jelas. Eleng eling ya, pengen kepengen sedekah iku enteng, wadah nak simbol mbok kau nu sing ijek mata abu Abab koita simbol mbok sedekah. No nah, berarti mbok gawe agak jadi tiga kok. Dari saya mau berlama ulama atau kodimu di anfusikum min khairin tajidu. Kulo paling sering dua kitab. Terus gue lagi nembe pesen kitab Gue tentang sarang tenan itu nembe pesen. Ini kadang-kadang kulo kepikiran. Nanti duit kuntek berkor di sak juta gue Itu sing saya katakan satu. Saya mau tanya, dari kuntek tak bakmi Allah. Ijek, mereka perasaan gue ijek, mereka orang yang mesti gue berarti orang sini. Nah ngomong orang mana Wong itu berdoa, mana Nabi begitu bangga, begitu syukur, nah kan ini uti itu jawami al kalim. Aku diparingi kalimat sing simpel, sing motivasi, sing iso gerakno kebaikan. Jenenge jani ul kalim. Nabi itu punya kemampuan bikin kalimat sing dadi wong terangsang untuk melakukan kebaikan. Hebat. Ulama itu sak top-topnya ngendikan bulat. Maksudnya sebanding nabi banding gue ya apa? iki iya, ngapur? Ya, maksudnya ngono kok sensitif itu kok sensitif. Maksudnya salah ya. Tak terus kayak jadi terus kok lama aku tuh udah asmu. <laughs> Ngomong Oh, sembrono. Gak mafhum Jawa, sembrono. Tak sekolah TK. Ya. Waman tisapane wong ngalap hak ing dunya dunya aroka ya. mongko ninggal sapa man ya. akhirat ayo ya. akhirat kula has kabeh akhirat wong kok juga dunya ya, berarti ninggal akhirat yo kakean paman mongko desa pare wong habar urusan sapa man dunya ing dunya di kuliah iklan total yo berarti arok dong, mongko mengu sapa man anil akhirat akhirat yo di kuliah iklawan total bulat fa'akhduha fi tarkiha wa tarkuha fi akhdiha nolak nom kiai to cara ana sarah bingung rujuk ning ndi kang arep piye nak sing ngaguri kalau zaman ini boleh takut kancane. Ya. Kamu rujuk ini, mbok gimana ora kok. Mari guru ini, alam ngono kok pikir kapan-kapan. <laughs> Aku sering diceritain juga Iya, ini ada di murid alim, kamu yo izin sama kamu jadi kira sukses di murid alim. <laughs> Murid alim yo repot, minta kok. Mereka kudu enak nurut, tapi sini sini <laughs> bang. Ya perkara ini kitab lu nak karangan ulama itu kadang gemer ya boleh tenang. Membakarnya mbak salim alim yang guru ini bawa gelir boy <laughs> Kan lucu no yang tuan mangkono. Paham juga mengko tinggal mangkono itu kita yang dalam juga meninggal mangkono. Wajar kuat dan meninggal mangkono ya sih yang dalam mangkono. <laughs> Terkenal. Jadi ciri khasnya bakar itu rakyat soal gawe nopo lucu mus masuk. Santri ini singgudi ayo bang, mangkono nih bang. Kau <laughs> domir kan mangkal loh. Mergo silang-silang akhirnya semengkona mengkono. Ya ana sing berita beling tak. Bah, rujukna sing jelas deh, Mbak. Jadi abdomir Sidomir, famalam ya arif sidomir, falesa lagu domir. Jenenge domir ku ning ati, domir manane ati. Wong ning ati kok tau omong ngono, emang ya ngono. Kita santri nek sira pinter-pinter. Nah sing alim yo ya ora pati anut, maksudnya tetep engko nak mulang gak guru. Sing bodho-bodho enak bahwa timun kono aku kudu mengkono padahal iki kate mengkono iku piye mengkono ya bakare wong keramat kok semong kono mengkono gak kira wong alim pirang pirang pirang lan nek ada iso rujuk anut tak dadi no bakare ngono pilihan kalau alim lah kowe kalau bodoh ya ora apa-apa bodoh tetep gaya wong alim menang kalah sing pinter masih mengkono Nah, besi Zubair pe ya? Bangun fanatik rujuk. Uh, rujuk salah dia mau tenang. Gue rasa kan saya gini fanatik. Tapi berboyo sana ini fanatik rujuk. Peloso ini fanatik rujuk. om lo sering ngertos. Nah, pas setelah status berboyo mucal peloso rujuk jelas. Zaman bakar ibu. Jadi enak nih. Ambang dua monggo tinggal nih buku kaki ya, tinggal tinggal mongko mata gue tapi tinggal mongko buku kaki ya, tinggal <laughs> jupo. Aduh, aduh dari abdomen. Sidomir. Famalam ya arif sidomir, paling salah itu. Domir itu neng hati, sing hati hati, sing raro domir berarti gak harus duwe. Ini ya, itu ya ilmu. nanti mau merasa gede, kalau sing lucu non, sing ora kafe, orang nopo. Kalau sing alim, ilmu ini sing ibu ibu bodoh anggap kok berdiri ya. Selain bodoh tenang, paham gak? Gitu. Kalau di konco itu bodoh, aja itu mulai tini pelting. Anggar SMS kulo, Gus kulo nih. Orang tahu nggak tau ngakoni Bu, nih kulo sakit, tapi udah diujuk Gus. Zaman ya, sara mek kulo Fatul muen nggak mau tanpa apa di pendapatan aku. Cara kowe piye? Kulo video njogo di kulo. nggak mau sing dadi kiai lakone ngono. Semane tenan. Kok urip. Wong iso dari alasane tawaduk. Kan saiki angger takok ya Gus tangklet sajane nggih pun saged nggih njogo tawaduk melentar pertanyaan Fahuha mongko utai ngalap Dunyo Iku fitar kiha Yang buatan Fa'ahduha mongko <laughs> Ini rujukannya orang jelas Ini dua balik pada Fa'ahduha mongko utawi ngalap akhirat Iku fitar kiha caranya yang dalam ninggal. tapi misalnya diwalik ora apa-apa misalnya diwalik munggo ora ono sarah diwalik ya oleh gara-gara ono sarah ya tapi mulak malik ra iso kudu anut ya. jadi cara diwalik fa'ah mongko mengkoti ngalap dunia fitar kiha yang dalam ninggal akhirat atau diwalik fa akhluha mongko ing alam akhirat fitar kiai dalam ninggal dunia kan podo kabeh to berjubuk dunia kehilangan akhirat jubuk akhirat kehilangan dunia Eh fahubbul akhirati, mari ono sarah itu ya, kudu Fahubbul akhirati mongko senang akhirat iku sababul irati dadi sebab e minggu anit dunya saking dunya. Berarti fa'duha mongko te njupuk akhirat iku fitarbiya dalam ninggal dunya. Mergo ning kene oleh nyarai senawi fahubbul akhirah sababul akhirat anit jadi saya Nawawi itu senyarai nyarai naso ibu libat ya matane dikarang oleh ibu Hajar ala sekolah, ya ibu Hajar ini guru ini Zakaria nopo alam sorry Zakaria guru ini ibu Hajar ala Hitami ibu Hajar ala Hitami gurune sing aran Fathul Mu'min anak saya Nawawi ya misalnya pulau Mbah Mun Mbah Karim Mbah Karim mun nate ngaji Syekhona Khalil Mbah Karim ya menangi ngaji Syekhona kholil ya nanti ngaji Mbah Hasim Asy'ari nah, Syekhona Khalil menangi Syekh Nawawi sinten Banten Matang nah, Kudus murid paling alim beliau ya Raden asnawi, Iku cek buyut kula, niku adike buyut kula Raden Asnani. Terus Raden Asnawi ini wali-wali wong Kudus. Iya wali-wali wong Jawa sing nyesep ilmu Nawawi Raden Asnawi. Muridnya sing alim terkenal ya nak teng Madura ana Syekh ana sinten. Oleh nak teng daerah Sedan iku wonten sing Mbah Sakur. Mbah Sakur niku eh, Abai Mbah Fadl sing ngarang kitab karah jadi sinten. Mbah Fadl niku putrane sinten? Sakur, ada sakur itu mau di desa sini. Nama bisnis semuanya wong alim. Akhirnya aku tuh saya. Sini Raden sini. Jadi saya Nawawi, Raden Asnawi itu. Ada keluarga, terus bagian Surya ini terus mantunya. Bakhim saya kali ya Balukman. Sarang di sana, di Surya, saya sini. Nah, Nah jadi ini kalau orang sisi ya, nah jadi ini termasuk tokoh nasional di Budi Eksinawi di ya, sini, Maruf Amin ya, itu terkenal di Budi Eksinawi. Tapi kalau benar nanti nggak tahu tapi dia kita ini gini, kawani lah ngaku-ngaku. Paling bukan cucu aku butuh resep. <laughs> Oh nawi tanggamu tanawi itu Sembrono sih salah seperti itu. Jadi kena dosen awal itu cepat banget, misalnya Yai, Mbak Karim, Mbak Khalid Tangkalan. Gitu. Jadi ini Terus Pak Karim ya nanti ngaji langsung sini. Dan Pak Khalid. Terus Basim, nah Basim ngaji Pak Khalid. Tapi Pak Khalid Pak pas Basim Masari Mutal Bukhari dia ngaji. Lalu Basim keramatnya mulu gara-gara dia ini dia dirapati so ngaji. Barang alim, terus mau Orang mau Mekah alim ini sak duri guru-guru balik nih Jombang sing tahu mulang dek ini udah ngaji nih jumbang iya. Jadi sing mantan guru dek udah ngaji. Jadi bahasin sing bosok. Asalaman nah, bahasin sing nyucuk, tapi nggak sing ngaji murid gurunya. Mana masuk termasuk ada bahasin Bahasin itu konten guru jorong ini guru jurumiyah, bisa tau mulan jurumiyah bahasin. Singkat cerita mah wayu bahu bahu kok sih resik. berbunyi di dicolong bahasin lah jurubah kok iki sing tau mulang juru. Ini baru bahasa malam, ini mau dokter yang nyumbang, ngaji di situ. Nah, di situ biasa ngaji di murid. Nah, Bukhari itu uang terkenal keramat wali. Bahasa pas kilatan Bukhari melok ngaji. Ini masih tidak pak Akhirnya uang dianggap itu legalitas. Nah, Bukhari itu belum ngaji Bukhari bahasa. Berarti dia top ya. tapi mau bisa itu baru mulai. Dan gue pengesan, pengesan. Terus baru uang ijma pasca dia boleh gitu. Ya itu, Ya itu. kita pikir gak main-main gitu. Silsilah ulama Jawa. Terus nasi sing teng lasem alim ibadah ya baik wis ngaji. Ya ini sing alim teng lasem ya Badawi, Badawi menang pak Mahfud, Badawi terus Basidik. Basidik ini di Mbah Kulo. Pernah Mbah Terus Mbah Sidik Jember ini aslinya langsung Paham ya? Sing terus di anak Ahmad Sidik sing nanti nanti jadi roh Islam Nah, jadi Rois itu orang lasem terus, terus hitungannya orang saudara lasem dia Ahmad Sidik yo, anak iki Sidik itu yang lasem, terus Bali Masum, ya, anak iki Masum jadi ya, yang jadi gue Rian udah menangi Mbak Mahfud, baik baik udah menangi. Kalau termas buatan kundur teng termas, mulazim teng Mekah, sing teng Mekah teng kundur batin yati. Lalu pondok termas itu identik gitu batin yati. Berkau Mbak Mahfud buatan nopo, mau kudu Tapi Mbak Mahfud di Putra Muhammad di Gobang Munawir teng Jogja. Akhirnya dirafik no betengan, jadi anak itu sahir. Nanti guru ya bang Mahfud itu malah nih betengan, gue tentang gue. Terus, uang urang saksi lagu ini. Surah umur tuamu sing rapati penting gue ro isi lah ya perkara iki ya anak yuk, Kiai sing nyekek ilmu kowe ora ono Jadi sana temu gue sebenarnya, Sing ra bener kelakuan. Bener. Duwe isi gurune keren-keren gue keren tau orang, lagi iki nak nganti keren lagi tidak bisa menjaga kekerenan apa? <laughs> Mbak Munawir ya keren, itu kan di Joko Barwan. Jadi keren Joko keren, akhirnya muncul terus ya. Barwan ini Joko gusulin keren. Mana murid itu rusak guru perkara ini murid Gurunya keren, gurunya keren, pas murid telen kayak sih Bito, tutup. Terus tebar pesona, monotor serba, nggak sopan, nggak nutupi bodoh. Kau lah, kalau mau jadi gitu, tutupi sembrono, sopan sopan naik. Kau usah modus nutupi apa? tapi ya luwak ya luwih apik ngurus bodho ra Paham ya, jadi saya Nawawi ini ku, kulon sering diceritani bang. Saya Nawawi ini ku nanti nggak rawat sini nyai hamdanah apa tentang Singkat cerita, beliau kabundut nyai hamdanah itu saya suka. Wes dua anak itu jenis zuhuria. Saya Nawawi pesen agar wono itu bukan garwo saya Nawawi, saya Asnawi. Akhirnya nyai hamdanah di garwo rakyat Asnawi. Raden Asawi terus ada anak di Jinanu Zubri jadi anak ini nikah mesti anak kesafet menjadi mantu keluarga keluarga sarang udah juga ala kobe guru nanti kepengen di sana di uang sih ngono tegak harus saya sini terus ini Lukman tanggal dari Lukman Ifam jadi terus Bazuber itu dia butuh jenis bersalah Salah ini jadi materi di hari Berarti dia Bazuber ngaji ifa Kayak Mas Umar Kifah kayak ngaji Mbak Mahfud saya butuhnya Mbak Zuber, untuk butuhnya saya mah. Joko silsilah nopo. Tapi kepengen Joko ya kono pisanan ada gelem. Sakit serap-serap. Bagi tolak ya, serap sama melok-melok malah. Malah hati malah nopo. Lah bakal bangkalan ke topeng ngono ngajine teng situ. Itu kiri pondok tuwet tapi kayaknya atau terkenal. Tapi pondok terkenal. Mana itu dari guru orang kalah be murid. bahkan Khalil Mbah Nalan terkenalin ngalah-ngalah no guru, terkenalin wongin. Tapi pondok situ kiri Bangkalan itu tahu gede Bangkalan, tetap gede. Jadi orang dari guru gitu. ya, jadi jadi Iya ini rata terkenal, pondok itu tetap terkenal gede. Mungkin lah dari guru di wiridamu. Dari satu tiga akan masuk lagi. Apa yang oke itu dibanding sekolah kolej dibanding bahasa bahasa. Tapi pondok tuh bilang nggak tahu lebih gede di pondok. Padahal kiai ini kan terkenal pondok. Mungkin dia terkenal terkenal mulai bahasa Guru kadang di wiridan. Utune tak sekali. Di wiridan aku mau wiridan. Terus dibilang ngira waktu. Makanya Pulau itu ya rada seneng ditetir ono hubungan wis tapi nggak seneng biasa orang seneng banget. Ya, tapi mau lucu-lucu nah, nah, maksudnya nak kita juga silsil Yoga ya silsilah. Tapi dia rasa fanatik gue lena. Gue ngaji tolak malah repot, gue malah belum. Jadi <laughs> biasa wae, nasab di bawah. Gue banget apa? Gue banget. Dia nasab di bawah. Semua mungkin malah ya sana tempat di gue sih mandiri. Muar lah tuh macam kita salah, maca salah ora ana sanate, guru ora maca orang kok. Ana wong sing maca kitab. Lantar diman. Aku Gus lantar diman mana yo. Ono tak golek ning kamis. Dibule tak delok ning Gus Hasim niku ning bab khek. Lantara ora ning ari sapa mar'ah zaman ing getek. Nek moto diaprak lantar diman. <laughs> Lantar diman golek ning kamus. Baklan gak ono. Bab diman yo ora ono. Lantara dawane lantara ora ningali sapa Dawid, ora ningali zaman ing getek. Diaprak Gue ini kamu, wah, Lah iku ora ono sanate, gue kudu mandi. orang ison. Aku muridnya bangun, bangun berarti bakal tapi bangun atau tau maca lantar bima. Salah <laughs> iku ora tak anak gue guru melokan. kan. Lha cek eling bisa semono bocah Inna al mulkihi ayat yang muta butuh fi sakinatum rabbikum wa qadiyatum itu taraka Musa wa al-Haruna. Ini udah masalah. Inna buha kot ba'atalakum tawrutan wa malikan terus. Iya. Qalu anna yakunu dulu warahnu hak wali bil mulki wa yukta sa'atam. Iya. Qala inna buha stofahu alaikum wa zadahu fasdotam fil aini wal jimas. Itu tadi pikir-pikir sih. Wah, sama-sama mantap. Ya, terus guru sama biasa. Baju isem dari badar apa sih? Nah, pas itu tren-tren siapa sih? Wah, siapa mau mantap? Jebule dari dia, jebule apa? Nah, Sembrono. Ya, saya bodoh dalam tarjiman ngono itu kurang sana. Mulai saran saya, lah kue orang ngalim, ngaji kudu ngomong. Ini ngaji mandiri. Ya sudah kaitannya dengan guru-guru kita. Ngomong, jadi kok salah, guru merakan. Ini uang salah gimana? Gue nanti ngertos uang mau coba. Modal mau Tabat dada abi lahabi watab dada. Watabat. Masuk watabat dada. Jadi gak iso wakau. Watab dada abi lahabi watab. Gak iso. Mulai betul watabat dada. Kok ada tak, ada yates Terus mandeknya mesti nanya atas. Ya orang sebab. kok kalau mau sitong Aduh, salah, salah lambat lima, lambat Tapi kaji nabi zaman sugeng ya gue. Tadi nabi nanti tanggal titiang. Mau ngarap bisa ke salah gitu. Nabi nanti tanggal yang. Ya Rasulullah, anta ambil abbas akbar. Jadi wong itu kepentak kok jenengan be Said Abbas. Said Abbas itu paman ikan Nabi. Paman kan iso be ponakan tua apa Ponakan iso wae be misalnya eh uh, ponakane anake bareng, paham Pas bareng dikawin. Sing lucu dong lah. Lahir kan iso wae ponakan ambek kados Mbah Mun niku duwe pale jeneng Mbah Khim, Mbah Khim Mbah Mun sepuh. bangun, Mun bangun. Mbah Mun. Kados kula beda Kan buyut-buyut kula mbar, akhirnya kula mung generasi kelima. Lha man lewat ruju, lewat kakak e ruju akhirnya generasi keempat kula mudah no. Le, padahal murid tua kula. Jadi kan mungkin no. Walhasil kajian Nabi nak jejer set up terus itu kita udah udah mungkin. Terus orang ngarap tak kok, sahabat. Ya Rasulullah, anta amil abbas akbar. Jenengan be abbas niku gede ndi? Oleh hmm. muni Nabi sama tuh. Oleh gede nih, Kul asan. Asan sing luwe umur. Anta am Rasulullah asan nu sing luwe umur. Kenapa mau bujuk dong? Nabi sarap salah. Dari pun ngarap ra salah kan jeneng Nabi sahabat ya harus takon Nabi. Anta amil abbas akbar Nabi main sempet. kul asan maksudnya kue cuma akbar tapi kul asan nu sing luwe berumur Oh maksud kula ngoten lah iya aja muni akbar-akbar gede-gede nanti. <laughs> Dadi dene sampe takon jenengan Mbak Abbas itu tua putih tapi ora ora redaksine Pak Nur muni akbar. Nabi wong apian. Kul ora aku cangkem but. Enggak kurang nabi dari cangkem elek nabi apian ya. Tapi ora sama maksa persis nabi kurang nabi, maksa persis. Nabi biasa alami. Jadi jadi Nabi wong sempurna. Jadi ngurus no kesalahan ini cek santai lagi. Urus asal. Takut itu anta, ambil atas, Tapi Nabi roh maksudnya itu takut tuan. Terus kul, sandu lu sing duit apa? Umur. Oh, jadi di umur ini bebas ya. Jadi memaknani fas dua fitarnya lawatarkuha utai ninggal dunia. Iku fiah, iya dalam ngalap akhirat. Ewa budu dunia utawi gedeng dunia bisa berhubil asrati iklan sebab senang akhirat. Alhamdulillah.